illallah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waktiha salat pada waktunya Halo satu dua tiga, halo satu dua tiga, percobaan halo Halo halo halo halo Kemudian wa amma ta'khirus salati hatta yakhruja waqtaha أو يقع بعضها خارجه فغير جائز وفيه إثم Adapun mengakhirkan salat Mengundurkan salat Hingga keluar waktunya Hingga hilang waktunya Atau mengundurkan sholat sampai sebagian pelaksanaan sholat itu terjadi pada bukan waktunya ini tidak dibolehkan di dalam syariat bahkan ada sangkut pautnya dan sanksi dosa jelasnya mengundur-undurkan sholat hingga hilang waktunya itu adalah termasuk dosa bahkan termasuk dosa besar. Sama dengan orang melakukan sholat sebelum waktunya. Dengan sengaja. Sebelum datang waktunya, lalu dia menjalankan sholat. Ini termasuk dosa besar. Maka dikatakan watabhimus sholati ala waktiha wa ta'khiruha an waktiha minal kabair jadi mendahulukan sholat sebelum waktunya setelah belum dohor sholat dohor belum subuh sholat subuh subuh atau mengakhirkan nanti nanti nanti hingga hilang waktunya jadi mendahulukan sholat sebelum waktunya dan mengakhirkan sholat hingga hilang waktunya itu termasuk kabair termasuk golongan dosa-dosa besar. Maka wataqdimus salati ala waktiha mendahulukan salat sebelum waktunya watak ta'khiruha an waktiha dan mengundurkan salat dari waktunya itu termasuk minal kabair dari dosa-dosa besar. menjaga setiap muslim dan muslimah di mana saja ia berada kalau sudah datang waktunya harus menjaga salat bagaimana muslim jadi jelas kewajiban salat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT <coughs> dengan waktunya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta jadi kewajiban yang berwaktu kewajiban yang ditentukan waktunya kemudian kalau orang mengundur undur salat hingga hilang waktunya itulah yang dimaksudkan oleh ayat Allah SWT yang mengandung ancaman ويل للمصلين الذين هم an salatin sahun ditafsirkan dalam hadis ay alladzina yuakhirunaha an awqatiha wailun hati awas diancam di neraka wail karena wail itu kata ancaman dan wail itu juga wadin di jahannam jurang di dalam neraka jahannam disiapkan dan sediakan untuk siapa? Orang-orang yang teledor dalam sholatnya, artinya orang-orang yang mengundur-undurkan sholatnya sampai hilang waktunya. Maka semua pekerjaan, meskipun repot bagaimana, meskipun pentingnya bagaimana terhadap orang tadi, harus ditinggalkan apabila datang waktu sholat. Karena tidak ada bagi manusia yang lebih penting dari sholat yang lebih wajib dari sholat kalau orang sudah masuk Islam sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah kewajiban yang pokok kewajiban yang pokok dan yang wajib diperhatikan benar-benar adalah as-salawatul khamis salat lima waktu jelas mengundurkan sholat hingga keluar waktunya atau menjadikan sebagian sholat sudah pada bukan waktunya itu tidak dibolehkan dalam syariat bahkan ada sanksi dosa bahkan saya katakan tadi minal kabair Orang. Sekarang orang trader ah, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, sampai akhir waktunya sholat dohor dapat satu rakaat dua rakaat yang dua rakaat dalam waktu, yang dua rakaat hilang waktunya. Ini berdosa, sah sah, ya termasuk pada waktunya. Tapi ini orang berdosa karena mengundur-undurkan sampai sebagian keluar daripada waktunya. sholat itu seluruhnya harus pada waktunya jadi kalau orang lupa atau undur tiduran itu undur tuh. ini tidak sengaja mengundur undur undurkan.